Al-Ikhwah wal-Akhwat Rahimakumullah Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kembali mempertemukan kita Dalam majlis ilmu di rumah dari rumah rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita yang terputus di waktu sore tadi. Baik, kita telah sampai pada kaidah atau sisi yang keenam Setelah selesai kita bahas Iya Kaidah yang keenam Yang dengannya seseorang Akan mampu Untuk bersabar Terhadap Gangguan orang-orang yang mengganggu Celaan orang-orang yang mencela Persakitan orang-orang yang berusaha menyakiti kita kita dalam pembahasan kitab Qaidatun fis sabr. Kaidah dasar dalam beragama, dasar ilmu yang sangat kuat yang mengantar hamba untuk bisa bersabar. Taib kata beliau al-wajhus sabi' sisi yang ketujuh ayya'lama annahu idha syaghala nafsuh bil intiqam wa talabil muqabala ضاع عليه زمانه وتفرق عليه قلبه وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه ولعل هذا يكون أعظم عليه من المصيبة التي نالته من جهتهم فإذا عفا وصفح فرغ قلبه وجسمه لمصالحه التي هي أعظم عنده من الانتقام Kata beliau sisi yang ketujuh yang dengannya seseorang akan mampu bersabar terhadap orang yang mengganggu, yang menyakiti, yang memfitnah, menyebarkan kedustaan adalah hamba harus yakin bahwa kalau dia menyibukkan diri dengan membalas Hmm. bahwa kalau dia menyebutkan diri dengan membalas dan menuntut supaya ada pengimbangan <laughs> maka doa alaihi zamanu waktu dia akan lenyap percuma ditambah lagi hatinya akan terpecah ditambah lagi maslahah demi maslahah akan luput darinya yang mana perkara ini tidak akan mungkin lagi dikembali. Yang sepertinya kata beliau hal ini lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada musibah yang dia rasakan dari orang itu. Tetapi kalau dia maafkan, dia biarkan, maka hatinya akan terfokus jasadnya akan konsentrasi mengejar maslahahnya. Dan hal ini adalah perkara yang lebih penting bagi dia daripada membah, membalas. Al-ikhwah rahimakumullah. Ini kejeniusan yang sangat dalam dalam pemanfaatan waktu. Iya, dalam pemanfaatan waktu. Bisa dipahami? Ada orang mentahdir atau orang menyakiti kita atau apapun yang diarahkan kepada kita dalam bentuk perencanaan dan semacam itu iya kalau kita balas iya di saat membalas berapa waktu untuk membalas mempersiapkan ini pasti akan dibalas iya terjadi balas membalas susul menyusul terus berapa banyak waktu yang habis Kemudian dalam proses membalas itu, berapa energi yang keluar? Eh. Kemudian hati gimana? Di antara kita merasakan tidur saja tidak bisa. Eh. Bahkan dalam sholatnya Allahu Akbar. Sementara pikirannya, ayo tunggu nanti saya akan bantah dengan cara seperti ini. Habis waktunya untuk apa? Membalas-membalas. Sementara hati dicipta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Jasad kita melemah. Kata orang-orang kita sibuk memperbincangkan ini dan itu sementara orang sudah naik ke bulan. Kita tertinggal dan tertinggal. Tapi coba kita tidak peduli. Kita maafkan. Kita biarkan saja maka ikatan untuk membalas terputus. Hati akan konsentrasi kepada perkara yang lebih bermanfaat. Waktu akan betul-betul termanfaatkan kepada lebih bermanfaat untuk akhirat kita. Jasad kita betul-betul akan terfokus kepada masalah demi masalah kita. Lihat ikhwan. Kita kehilangan masalah yang sangat banyak, sangat besar, sangat luar biasa Ditambah lagi kalau kita membalas, maka kita akan terjatuh ke dalam mafsad yang lebih besar daripada apa yang menjadi sebab kita membalas. Ketika kita membalas karena kita merasa sakit, ya, yeah. ada yang memfitnah, ada yang begini, terasa sakit. Kemudian kita balas supaya terjadi pengimbangan. Iya. Yeah. Apa yang terjadi? Kita kehilangan waktu, kehilangan akal, kehilangan pikiran, kehilangan maslahat kehilangan semua ini lebih dahsyat daripada sakit yang kita terima. Orang yang berakal tidak akan menempuh jalur itu. Alihwa rahimakumullah. Sisi yang ke-8. Pembalasan seseorang upaya mengimbangi serangan upaya membela diri ketahuilah semua itu hanyalah pembelaan terhadap diri pantaskah yang seperti ini kita perturutkan sementara Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah melakukan pembalasan semata karena dirinya coba pahami ilmu ini Padahal ini apa? Manusia terbaik, makhluk terbaik, makhluk termulia tidak pernah melakukan pembalasan terhadap dirinya. Itu pun saat Nabi diganggu, disakiti, didustakan. Itu karena apa? Karena Nabi berada di atas agama Allah. Nabi itu disakiti sehubungan dengan apa? Iya. Disakiti karena Allah berhubungan dengan hak-hak agama. Ditambah lagi diri beliau adalah diri yang paling mulia, paling suci, paling baik, paling jauh dari akhlak-akhlak yang buruk. Dan paling berhak di atas akhlak-akhlak yang mulia. Bersama dengan itu beliau tidak pernah membalas. Kita ada, ada yang menyakiti dirinya. Kata saya selanjutnya. Karena itu, kenapa sampai salah seorang dari kita membalas karena dirinya? Dalam keadaan dia sangat tahu betul, sangat tahu betul siapa dirinya. Penuh cacat, penuh kekurangan. Banyaknya akhlak buruk. Lelaki yang arif, kata beliau, ar-rajulul arif. Lelaki yang arif, yang pandai, yang punya ma'rifat, yang betul-betul berilmu adalah orang yang pahamnya sampai memahami bahwa dirinya adalah sosok yang memang tidak pantas untuk dibalaskan. Kalau kita tahu siapa diri kita. Orang yang arif betul-betul mampu memahami bahwa dirinya tidak mempunyai kadar yang mengharuskan untuk ditolong. Jadi sisi yang kedelapan ini di dalamnya terdapat banyak hal. Hal yang pertama, pembalasan itu semuanya karena diri. Ini tidak pantas. Sebab panutan kita tidak pernah membalas semata karena di dirinya. Bukankah ketika orang membalas tahdiran, itu apa dasarnya? Banyak-banyak apa? Karena dia bilang begini sama saya. Dia tuduh saya begini. Kan itu. Berarti pembelaan terhadap diri. Terserah itu benar atau tidak. Lain dulu. Yang jelas itu karena diri. Kita tidak ingin diri kita digitukan. Kan? Berarti perka perkaranya diri kita. Pembelaan terhadap diri semata. Nabi tidak pernah melakukannya. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih ada hanya saya persingkat. Kalau begitu kenapa kita harus menempuh sesuatu yang Nabi alaihi salatu wasallam tidak melakukannya? Bukankah kita ahlus sunnah, pengikut sunnah? Sisi selanjutnya, Nabi saat disakiti, dirinya saat diri Nabi disakiti, eh, saat diri Nabi disakiti, itu disakiti karena agama. Karena menyeru ke jalan Allah. Tapi bersama dengan itu Nabi tidak membalas. Sisi yang ketiga, Nabi disakiti dalam kondisi beliau adalah sosok jiwa tubuh yang sangat mulia, lahir dan batinnya. Kalau kita berpikir, pantas kalau dia membalas ya. Sebab kesuciannya mengharuskan per pensucian terhadap upaya mengotorinya. Tapi ternyata Nabi tetap tidak membalas. Coba lihat hadis yang kita baca tadi. Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala dipukul oleh kaumnya. Dilempari oleh kaumnya sampai bercucuran darah, mukanya lagi. Ini muka ini, oh, kalau sudah muka itu luar biasa penghinaannya. Sampai ada hadits Nabi alaihi salatu wassalam, memukul jangan memukul muka. Ini sampai muka berdarah. Nabi yang mulia ini hanya mengusap darah di mukanya. Seraya mengatakan, Allahumma ghafir liqawmi, fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku. Sungguh mereka belumlah mengetahui. Nabi maafkan tidak membalas karena harusnya kalau kalau kita ini la kalau kita kita sudah akan bilang la ilaha illallah tiga-tiganya kalian berbuat seperti ini saya nabi dan rasul diutus kepadamu untuk menyelamatkan kamu menuntun kamu agama yang saya bawa kebaikan yang saya bawa tapi kenapa kamu perlakukan <laughs> saya seperti ini iya kamu kafir kamu kalau begitu sudah menyimpang sesat atau apa tidak ya Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak justru apa? Memaafkan. Memaafkan. Padahal kalau membalas beliau sangat pantas sebab akhlaknya, kemuliaannya. Tapi bersamaan dengan itu tidak. Sekarang kita apa? Nabi tidak membalas. Nabi disakiti karena agama. Nabi juga sangat mulia. Sementara kita Oh iya. Sementara kita disakiti karena apa? Banyak-banyak orang yang menyakiti kita karena dendam misalnya, hasad misalnya, karena sentimen misalnya. Iya. Karena karena perkara dunia, perkara ini, perkara tidak pantas kita melakukan pembalasan karena hal-hal seperti itu. Ditambah lagi banyak orang yang menyakiti kita karena memang akhlak kita rusak. Anggaplah dalam kondisi itu kita benar. Pantaskah kita membalas? Tetap tidak pantas. Sebab kita harus melihat diri kita. Sebaik-baiknya kita dalam bersikap terhadap orang pasti orang yang arif terhadap dirinya pasti mengetahui cacat dan kekurangannya. Ini ilmu ma'rifatun nafs. Semakin hamba mengenal dirinya, pasti semakin melihat cacat dan kekurangannya. Kalau orang belajar dan belajar agama kemudian tidak semakin pandai untuk melihat cacat pada dirinya, bencana dalam ilmu dan amalannya, bencana dalam dakwah dan seruannya. Alihwah rahimakumullah. Lihat sisi yang terakhir pada poin yang ke-8 ini. Iya, kita bisa bersabar. Sebenarnya kita bisa bersabar kalau kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Siapa diri kita? Kalau orang tahu siapa dirinya, maka dia akan mampu menahan amarahnya untuk tidak membalas. Ini ilmu, salah satu ilmu untuk menahan amarah. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan tiga pokok seluruh dosa. Satu, ketergantungan hati kepada selain Allah. Di sini lahir syirik dalam berbagai bentuk dan ragamnya. Yang kedua, mentaati kekuatan syahwat. Di sini lahir berbagai kekejian yang puncaknya zina dan liwat. Yang ketiga, mentaati kekuatan marah di sini akan melahirkan kedoliman-kedoliman sampai akhirnya pembunuh, pembunuhan. Mentaati kekuatan marah termasuk pokok dari semua dosa. Untuk menghadapinya, ini satu ilmu yang sangat hebat. Orang marah itu karena melihat dirinya. Orang marah itu karena melihat dirinya. Ketersinggungan diri. Hantam perkara itu dengan ilmu tentang siapa diri kita. Kalau hamba betul-betul mengenal siapa dirinya, penuh cacat, punya kekurangan, dia tidak akan pernah marah karena dirinya. Pantaslah orang seperti itu yang pantas. La ilaha illallah. Apa kita? Siapa kita? Baik. Sisi yang kesembilan. jika dia disakiti atas perbuatan dia karena Allah atau atas perbuatan dia yang berada di atas perintah Allah yang merupakan ketaatan kepada Allah. Iya. Atau apa yang Allah larang dari maksiat. Dia disakiti karena ini. Maka di sini kata beliau memang wajib bersabar. Tidak boleh membalas. Sebab apa? Dia telah disakiti karena Allah pahalanya telah paten di sisi Allah. Jadi yang seperti ini pahalanya telah paten, kokoh betul di sisi Allah. Yang seperti ini memang tidak boleh membalas. Boleh sebutkan dalilnya. Karena itulah orang yang berjihad, berperang di jalan Allah, yang hilang harta dan darahnya di jalan Allah, maka jiwanya tidak madmunah, tidak terjamin. Maksudnya apa? Beda ya kalau misalnya antum eh, jalan-jalan di sini dalam kondisi aman, ada yang bunuh, iya. Maka jiwa kita terjamin. Bisa membalas, bisa dituntut, bisa ini, bisa ini. Tapi kalau terbunuh di jalan Allah, tidak ada tuntutan. Tidak boleh ada tuntutan. Kenapa? Karena Allah telah membeli jiwanya orang-orang beriman. Berjihad. Pembeliannya, nilainya ada di sisi Allah, bukan pada makhluk. Kalau kamu tuntut sama makhluk, salah besar. Kata beliau, siapa yang meminta kepada makhluk? Maka dia tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang karena di jalan Allah, iya, lenyapnya perkaranya, maka kepada Allah lah tanggungan lenyap itu. Ini kalau kita di atas, kita melakukan kebaikan, disakiti. Iya, kita meninggalkan maksiat, disakiti. Kita berada di atas Allah, disakiti. Yang seperti ini memang harus sabar, tidak boleh membalas. Sebab pahalanya di sisi Allah. Kalau kita balas berarti apa? Kita tuntut kepada makhluk. Kita kehilangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia disakiti karena kesalahan dia, karena dia atas maksiat dia, di atas pelanggaran dia, kemudian ada yang menyakitinya, maka yang seperti ini lebih jelas lagi dia tidak boleh membah, membalas orang. Yang harus dia lakukan adalah mengembalikan kepada dirinya, beristighfar, mencacati dirinya atas maksiat itu dan terus beristighfar. Sebab yang lainnya hanya tiga sebab. Orang disakiti. Iya. Jika dia disakiti ala haddin atas perkara keduniaan yang dia upayakan. Kalau tadi dia atas jalan Allah. Yang kedua di atas di atas kesalah kesalahan. Iya. Yang ketiga murni dunia. Dalam bisnisnya murni bisnis. Dia mendapatkan eh persakitan dituduh, di ini dan seterusnya. Maka di sini memang harus bersabar. Sebab untuk mendapatkan keuntungan dalam perkara ini, ini lebih pahit lagi. Ini lebih memerlukan kesabaran. Kata beliau, siapa yang tidak bisa bersabar menghadapi panasnya perjalanan. Kalau orang berdagang, melewati itu, tidak bisa bersabar terhadap itu, menghadapi hujan, salju, sulitnya dalam perjalanan, Iya, perampok-perampok di tengah jalan yang seperti ini fala hajatalahu fil mutajir, fil matajir. Tidak ada harapan untuk dia dalam perdagangan. Dia tidak akan pernah bisa beruntung. Dan perkara ini kata beliau merupakan perkara yang sangat jelas di tengah manusia. Bahwa siapa yang jujur dalam mencari sesuatu, dia pasti merendahkan dirinya untuk mendapatkannya sesuai dengan kadar kejujurannya dalam mencari mencari itu. Ini sudah merupakan prinsip dagang semua orang yang sukses dalam dagangnya. Eh, siap menerima beban apapun. Eh, mereka siap menerima risiko apapun. Eh, dalam berbagai usahanya. Kalau kita disakiti dalam perkara itu, ya harus bersabar. Ada yang kita cari, kita harapkan, kita upayakan, kemudian disakiti, sangat wajar. Sabar. Kalau kita tidak bersabar, kita tidak akan dapatkan apa yang kita cari. Jadi dari tiga sisi yang dengannya seseorang diganggu, semuanya memang harus bersabar. Harus bersabar. Iya. Semuanya memang harus bersabar. Tidak ada jalan kecuali bersabar. Sisi yang ke-10. Hanya ini memerlukan kekuatan iman, akidah yang benar. Sisi yang ke-10 ini. أيشهد معية الله معه إذا صبر ومحبة الله له ورضاه ومن كان الله معه دفع عنه من أنواع الأذى والمضرات ما يدفع عنه أحد من خلقه قال الله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين والله يحب الصابرين Sisi yang ke-10 yang mengantar hamba untuk bisa bersabar. Bahkan enteng betul bersabar terhadap bagaimanapun gangguan orang kepada kita iya. adalah syuhud hamba mampu menyaksikan jadi ilmunya betul-betul merupakan perkara yang tersaksikan sudah teryakini kuat merupakan kacamata dalam hidupnya sudah dia mampu menyaksikan kebersamaan Allah bersamanya ketika dia bersabar cintanya Allah dan ridanya Allah kepada orang yang bersabar Sebab siapa yang Allah bersamanya, pasti Allah bela. Ayo, pasti. Pasti Allah Subhanahu wa taala dari berbagai gangguan, dari berbagai hal-hal yang membahayakan dengan pembelaan yang Allah tidak beri kepada eh yang Allah tidak bersama dengannya. Coba dengarkan firman Allah, wasbiru bersabarlah kalian. Ini perintah terhadap perintah bersabar ini Allah beri ilmu untuk bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama dengan orang yang bersabar. Iya. Yeah. Allah bersama dengan orang-orang sabar. Allah melihatnya, mengawasinya, menuntunnya, mengarahkannya, melindunginya, menjaganya, memberi ilham, memberi ilmu, menguatkan dan seterusnya. Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Ini saja yang perhatikan. Kita akan dapatkan ma'iyatullah. Kalau kita bersabar. Kalau orang mau fokus ini saja, maka tenang dia. Untuk apa saya balas? Untuk apa? Saya akan kehilangan kesempatan merasakan kemuliaan besar. Wallahu yuhibbus sabirin. Nah, ini Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Ini sekarang cinta. Syuhud terhadap cinta. Kalau kita bisa bersabar, Sehebat apapun, apalagi sabar terhadap perkara yang memang paling sulit untuk sabar. Eh, kita akan mendapatkan cinta Allah. Dan di hari akhirat, almaru ma'ah man ahabba. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia dia cintai. Sini kesempatan mendapatkan cinta. Hanya memang berat. Apalagi sabar terhadap orang yang memang sengaja ingin menjatuhkan kita. Alihwa rahimahumun. Sisi yang ke-11. Ini 10 sudah. Antum ingat 10 tadi? Ayo, dari 10 tadi apa kira-kira yang tertinggal? <laughs> Sebelum kita lanjut ini. Iya, apa yang tertinggal tadi? Yang dekat-dekat dulu ini. Sudah makan biskuit ya jadi kuat-kuat. <laughs> Sepuluh. Ada yang tertinggal? Satu atau setengah? Atau semuanya semuanya lepas? Yang penting di meroja ya. Di meroja. Sisi yang ke-11. Syuhud. Sekali ini berulang ya kata syuhud ya. Sekali lagi kalau dikatakan syuhud, dia adalah jenjang ilmu yang perkara itu betul-betul teryakini tak ada keraguan di dalamnya keyakinan yang menjadi perkara yang dengannya kita memandang sudah dan melangkah itu syuhud kalau kita bisa seperti itu yang sebelum tadi mampu syuhud ma'iyatullah mahabbatullah eh, terlalu gampang itu gangguan orang apa, artinya gangguan orang apa artinya? Hanya dibilangi begitu dia apa dia. Apa artinya semua itu? Iya, kalau kita mendapatkan ma'iyatullah, Allah bersama kita. Kalau kita mendapatkan cintanya Allah, apa arti semua itu? Ini betul-betul yuhawin, meringankan betul bahkan. Iya, melenyapkan beban. Yang ke ke-11 syuhud kita mampu betul-betul memahami bahwa sabar adalah setengah iman. Ucapan Abdullah bin Mas'ud tadi. Iman ada dua bahagian. Setengahnya sabar, setengahnya syukur. Kalau kita paham betul ini, maka orang yang paham, yang berakal betul-betul yakin, dia tidak akan menengal, dia tidak akan mengganti setengah imannya ini dengan semata membela dirinya. Kehilangan sabar. Kita tidak akan dapatkan sabar. Kalau bah, membalas. Kita tidak akan dapatkan sabar itu. Kalau kita membalas. Kita kehilangan setengah iman kita. Coba besarnya kerugian. Tapi kalau sabar, kita jaga iman kita. Jaga dari kekurangannya Ditambah lagi Allah pasti membantu orang-orang yang beriman. Jadi jangan dikira dengan bersabarnya tidak akan ada tekanan kepada orang yang menyerang. Tidak. Sebab sabar justru sebab datangnya pembelaan Allah, Allah Subhanahu wa taala. Ma'iyatullah cintanya Allah pasti membela wali-walinya. Sehingga kondisinya akan lebih dahsyat. Semakin hebat tekanan seseorang kepada kita dengan cara yang batin, maka akan semakin berakibat mengerikan kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala sendiri langsung membalas. Tapi untuk datangnya itu hanya dengan sabar. Kalau dibalas, dibalas, oh habis waktu, habis masalah, habis ini habis. Sampai kapan? Coba lihat ikhwah di tengah dakwah salafiyah. Iya. Tengah dakwah di sunnah. Lihat-lihat. Banyak-banyak orang yang sibuk dalam perkara seperti ini dari sisi ilmu tidak berkembang. Dari sisi amalan tidak meningkat. Dari sisi keberhasilan dakwah itu itu saja. Iya. Sementara orang yang disakiti bahkan orang lain luar biasa banyaknya orang yang sebab apa? Dia fokus terhadap perkara yang paling bermanfaat dalam hidup. Jadi ikhwah adanya cobaan-cobaan seperti ini, gangguan-gangguan, justru apa? Harus menjadi teguran kepada kita untuk membuka mata. Supaya berubah cara berpikir kita. Jangan pernah berpikir untuk membalas semata karena diri kita. Jangan, jangan. Berpikirlah untuk bersabar, memaafkan, terus melakukan perbaikan. Berpikirlah akan besarnya manfaat dan berfikirlah akan besarnya darah yang akan menimpa kita. 12. Dia mampu menyaksikan bahwa sabarnya dia hakikatnya adalah dia telah menjadi penguasa dirinya. Dia telah menundukkan jiwanya. Sehingga kapan jiwa itu telah dikalahkan oleh kita? Telah kita kuasai? Maka jiwa tidak akan mungkin lagi berusaha menawan kita, menguasai kita dan menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Sebab jiwa apa? Ammarah diantara sifatnya ammarah bis, bis mengajak kepada kejahatan. Kalau kita sabar, tidak mengikutinya, berarti kita yang kuasai. Kita justru yang tawan dia. Sehingga selamat. Selamat kita dari upaya jiwa untuk menjerumuskan kita, menawan kita, dan menatakan kita. Tapi kapan kita justru mentaatinya, mendengarkannya, mengikutinya, maka terus menerus kapan kita ikuti, dia tidak tinggalkan kecuali sampai kita binasa. Kecuali kalau Allah masih menurunkan rahmatnya kepada kita untuk sadar dan bertobat. Kembali dan kembali dan perbaiki diri. Kata Syekhul Islam, seandainya dalam kesabaran tidak ada keutamaannya kecuali hanya kemampuan hamba menguasai dirinya dan mengalahkan syaitannya dirinya. Maka tidak disebutkan jawabannya. Saya tidak sebutkan jawabannya. Karena dahsyatnya ini keutamaan. Beliau hanya mengatakan, "Falau lam yakun fi sabri illa qahruhu li nafsi wa li syaitani." Selesai. Jadi sebutkan. Apa jawabannya lau? Ini termasuk kalau dalam bahasa Arab jawaban syarat kalau tidak disebutkan itu menunjukkan apa? Dahsyatnya jawaban itu. Sebab kapan disebutkan jawabannya, maka akan apa? membatasi kedahsyatannya sesuai dengan la, lafat yang disebut. Ketika di dilepas tidak disebutkan, berarti menunjukkan keluasannya itu jawaban. Dan ini banyak-banyak dalam perkara ancaman dan hal-hal yang menunjukkan pembalasan. Ini termasuk ilmu Quran yang kalau seandainya orang pahami lafaz-lafaznya, dahsyat. Dan itu tidak bisa dipahami dalam terjemahan hanya dipahami dalam kaidah. eh dalam memahami. Maka ketika itu kata beliau akan nampak eh kekuasaan hati. Kokohnya tentara-tentara hati. eh Dan hati pun akan berbahagia yang dengannya dia akan mampu mengusir musuhnya. Ini wah. Berarti Ketika ada orang yang menyakiti kita, menyakiti kita, semakin hebat dia menyakiti kita, berarti apa? Goncangan untuk membalas semakin he hebat. Kapan goncangan yang semakin dahsyat ini kita mampu justru tekan kosai, maka yang menekannya berarti lebih hebat. Ada orang yang baru sedikit digoncang, apa kau? Eh, tibaroh. Apa? Eh, Shibaji belum baru dia padahal lah ya. yang seperti ini apa orang yang dikuasai oleh nafsunya ketika orang dikuasai oleh jiwanya eh terus bagaimana bisa mengatur orang sementara dia sendiri tidak bisa mengatur dirinya kalau kita dalam posisi sebagai dai kemudian seperti ini, la ilaha illallah. Akan jadi apa? Mad'u. Kasihani diri, kasihani umat. Iya, yeah. sebagai ustaz. Kalau kita hanya mampu membalas dan membalas. kasihani diri, rahmati diri kita. Eh, rahmati umat akan apa jadinya? Alihwa rahimakumullah. 13. Hamba harus yakin bahwa kalau dia bersabar maka pasti Allah akan menjadi penolongnya. Jelas ini? Mana dalilnya ini? Pasti Allah menolong. Wasbiru. Inna Allah ma'a Ma'as Intan surullah yang suruh. Kalau hamba bersabar, pasti Allah menolongnya. La buddha kata syih pasti itu. Sebab Allah adalah wakil. Tempat bergantungnya orang-orang yang bersabar. Sehingga itu artinya orang yang mendolimi orang yang bersabar ini telah menyerahkan terserah engkau ya Allah kamu mau apakan itu sebenarnya hakikat kesabaran itu. Tetapi siapa yang membalas? Dia begini kan saya, saya balas. Kan boleh. Wajah sa'u sayyiatin sayyiatun mitlu. Ya, kan boleh. Sekedar boleh. Ya boleh, boleh. Tetapi kamu kehilangan kesabaran. Kamu membela dirimu. Maka yang seperti ini akan berakibat. Allah jadikan wakilnya, tempat bergantungnya adalah dirinya. Sehingga dirinya lah yang menjadi penolong dirinya. Kalau begitu ada dua penolong. Ada yang penolongnya Allah, ada yang penolongnya dirinya. Kata Syekh, fa'aina man nasiruhullah khairun nasirin, khairun nasirin ilan man ila man nasiruhu nafsu ajazun nasirin wa ad'afu. Di manakah kata beliau? Kondisi orang yang penolongnya adalah Allah, yang merupakan sebaik-baik penolong dengan mereka yang penolongnya adalah dirinya penolong yang paling lemah, paling lemah. Artinya, kita tidak akan tertolong. Pasti kalah. Kalau membalas semata membela diri, pasti kalah. Tidak boleh tidak. Iya. Kita pasti akan kalah dan terkalahkan. Jadi kekuatan kesabaran justru jalan kemenangan. Ini sulit dipahami orang. Eh, masa kita diam saja, masa itu anu saja. Justru sabar itu jalan kemenangan. Laisa syajidu bisur'ah kata Nabi. Innama syajidu may yamliku nafsahu indal ghadab. Bukan yang kuat, bukanlah pemenang itu saat mengalahkan banyak orang dalam bergulat. Bukan itu yang menang, bukan itu yang kuat. Yang kuat dan pemenang adalah yang mampu menguasai dirinya di saat dia marah. 14. Sahabatnya dia 14 ilmu ke-14 yang mengantar hamba untuk bersabar terhadap gangguan. Dia harus yakin bahwa sabarnya dia terhadap orang yang menyakiti dia dan betul-betul dia pikul beban persakitan itu. Fitnahan, dustaan, dia pikul saja. Sabar, dia pikul saja. Yakinlah bahwa ini justru akan mengharuskan kembalinya musuhnya dari mendoliminya. Jadi orang mendolimi, mendolimi, kalau kita balas dengan seperti itu, kedoliman ini akan berkurang. Kembali. Kalau berlanjut, akan sampai kepada penyesalan. Berlanjut kepada minta uzur. Akhirnya justru dia yang disalahkan sama orang-orang. Jadilah malu. Semua itu akan berubah menjadi seperti itu. Hanya dengan sabar yang berketerusan malu, menyesal, sampai akhirnya justru menjadi teman. Justru menjadi sah sahabat. Berlanjut persahabatannya jadi pembela yang tiada tandingannya. Persis sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idfa' billati hiya ahsan." Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu hamim. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم balaslah kata Allah balaslah dengan cara yang paling indah yang paling baik maka tiba-tiba orang yang antara engkau dengan dia terdapat permusuhan itu akan menjadi waliyun hamim teman sahabat yang betul-betul hebat dalam persahabatannya, yang betul-betul kuat dalam membela apa membela dan melindungi kita. Berubah. pada sebelumnya musuh. Berubah karena apa? Idfa billati hiya ahsan. Kata Allah, "Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru." Tidak ada yang bisa melakukan hal ini kecuali hanyalah orang-orang yang bersabar wa ma yulaqaha tidak ada yang diberi hal ini illa dhu hubbin azim kecuali pemilik bahagian terbesar hidup di muka bumi adalah hidup berlomba mengumpul amalan terbanyak mau dapatkan amalan terbanyak ini dia kesempatan dan dan luar biasanya kita tidak akan dapatkan yang ini kecuali harus ada yang menyakiti kalau sudah paham itu, justru alhamdulillah. Ada yang mengkritik, ada yang mentahdir, ada. Kalau tidak, tidak akan sampai ke situ. Saya tercengang. Tidak tahu di mana ya. Di sebuah bandara. Iya. Sebuah bandara biasa saat menunggu iya masuk ke mak, apa penjualan buku ada buku politik Iya, ya tertulis itu ya apa kritikan adalah rahmat orang dalam mengejar kekuasaan mempertahankan kekuasaan mampu memahami orang yang mengkritik mengganggu menyakiti dia adalah rahmat bagi dia Kenapa akalnya orang yang senantiasa ruku sujud tidak bisa memahami bahwa kritikan, serangan kepada dia itu rahmat yang lebih besar lagi. Atau mungkin emosi telah menguasai sehingga kita ingat ya, amarah pasti membuat error cara berpikir. Tergantung berapa kadar errornya. Ada marah dalam pembahasan talak, ada marah yang talak itu tidak jatuh sebab marahnya sampai menutup ak akal sempurna dalam menutup. Iya. Itu memberi ilmu. Sedikit banyaknya pasti membuat masalah. Tapi kalau kita justru melihat semua itu sebagai rahmah, la ilaha illallah. Idfa billati hiya ahsan. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamid. Kita ingin memperbaiki saudara kita. Ini juga. Ayah. Ada orang yang menyakiti kita. Menyakiti kita. Kalau kita balas, itu artinya kita kurang rahmat sama saudara kita. Kurang nasihat sama saudara kita. Sebab pembalasan itu akan mengakibatkan saudara kita semakin dendam, semakin benci dan seterusnya. Iya tidak? Berarti saudara kita semakin jauh. Tapi coba pahami, kalau dibalas dengan cara yang baik, dia akan berubah, menyesal dan seterusnya. Harapkanlah kebaikan kepada saudara kita, walaupun terhadap orang yang betul-betul membenci dan dendam terhadap kita. Kenapa tidak bisa? Eh, itu kemuliaan tiada tandingannya. Dan hanya ini, eh, kemuliaan ini bisa dicakap, dicampai, ya, dijangkau hanya ketika menghadapi cobaan seperti ini. Kalau kita tidak bisa berpikir ke situ, lihat ayat terakhir wa ma yulaqaha illa dhu haddin adzim. Tidak ada yang diberi ini untuk idfa billati hi ahsan kecuali hanyalah sang pemilik bahagian terbesar. Kenapa terbesar? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pembalasan untuk orang yang bersabar pahalanya kata Allah bighairi hisab tanpa hisab. Kenapa tanpa hisab? Tidak bisa dihitung. Ini maknanya duhab bin adil. Dapat bahagian terbesar. Surga Allah. Sesuatu yang terhebat di dalam surga. Alikhwah rahimakumullah. Ayat yang semisal ini hanya tiga dalam Al-Quran. Ini ayat idfa billatihi ahsan. Hanya tiga dalam Al-Quran. Ayat yang semisal ini. Yang pertama dalam surah Al-A'raf 199 sampai 200 khudil afwa wa'mur bil urf wa a'rid 'anil jahilin wa imma yanzaghannak minasyaitani nazgh fasta'id billah Innahu sami'un alim. Ambil jalan maaf. Ajaklah terus kepada yang baik. Dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Jangan balas dengan kebodohan. Disuruh berpaling. Dan jika dari syaitan mengganggu, membisikkan, berusaha menceram, menjerumuskan engkau, maka segera minta perlindungan kepada Allah Sungguh dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Coba perhatikan ayat ini. Iya. Ayat pertama tentang maafkan berpaling dari orang bodoh. Iya. Terus yang selanjutnya minta perlindungan dari syaitan. Ini persis dengan ayat yang terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat 97 6 sampai 98. Idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah. Bukan ayat tadi. Nahnu a'lamu bima yasifun. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Idfa, balaslah dengan cara yang paling baik segala kejelekan itu. Kamilah yang paling mengetahui apa yang mereka sifatkan kamu dituduh apa-apa, kami paling tahu. Yang jelas lakukannya, balas dengan cara yang paling baik, kejelekan apapun juga. Setelah perkara ini Allah sebutkan, Allah perintahkan, wakul ucapkanlah, Rabbi wahai Rabbku, a'udhu bika min hamazati syayatin. Saya minta perlindungan kepadamu ya Allah dari bisikan-bisikan, gangguan-gangguan, hasad, apa hasadnya syaitan, upaya syaitan untuk menjerumuskan Wa'udzubika rabbi ayyahdurun dan saya minta perlindungan kepadamu ya Rob. Iya, dari kehadirannya. Sama di atas. Ayat awalnya membahas bagaimana bersih sikap. Iya. Terus ayat kedua disuruh minta perlindung perlindungan. Ayat ketiga, ayat yang kita sebut tadi, sama persis. Iya, idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu 'adzim. Ini tentang cara bersih sikap. Ayat selanjutnya wa imma yanzaghannaka minasyaitani naz fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Kalau syaitan mengganggu, eh, maka minta perlindungan kepada Allah. Sungguh dia maha mendengar, lagi maha mengetahui tiga ayat yang terakhir dalam surah fusilat ayat tiga empat sampai tiga enam Al-A'raf, Al-Mu'minun dan fusilat Kumpulan tiga kumpulan ayat ini semuanya menekankan dua hal utama. Memerintah, menuntunkan, mengharuskan, mewajibkan untuk membalas kejelekan dengan cara yang terbaik terbaik untuk memberi maaf, untuk berpaling dari orang-orang boh, bodoh. Jangan memanas. Selanjutnya, seluruhnya menegaskan supaya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita langsung fokus kepada ayat, maka eh untuk sampai idfa billati hiya ahsan, kita harus terus-menerus beristiazah, minta perlindungan kepada Allah. Jangan sampai memperturutkan syah, syahwat. Akhirnya membalas, membantah, minta terus perlindungan kepada Allah. Dan jangan sekali, dua kali, terus menerus. Sebab syaitan akan terus menerus iya, menggeser kita. Iya, apalagi kalau serangan terus menerus beraneka ragam bentuknya. Kadang kalimat jelek kadarnya sepuluh, Kita mampu tahan sudah. Tapi kalau didatangkan kalimat jelek yang kadarnya 100, menggelepar kita di situ. Sehingga ketika orang terus-menerus beristiadah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini kekuatan menahan amarah yang sangat hebat. Kita sadar ini bencana dan tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kelima belas, Kata beliau, bahkan sering pembalasan kita dan upaya menuntut supaya mengimbangi justru menjadi sebab semakin bertambahnya kejahatan musuh kepada kita. Semakin kuatnya jiwa musuh untuk memikirkan berbagai cara untuk menyerang kita. sebagaimana sudah merupakan perkara yang tersaksikan. Tetapi kalau justru diserang, diserang tapi dia bersabar. Memaafkan. Maka dia aman dari bahaya yang bertubi-tubi ini. Orang yang berakal pasti memilih ketika diperhadapkan dari dua yang menyakitkan, pasti dia memilih yang paling rendah. Iya. Betapa banyak jamaah. Ketika orang memperturutkan pembalasan-pembalasan, iya, melahirkan pembalasan yang lebih dahsyat lagi. Kita balas. Orang menyakiti kita, kita balas. Sementara orang yang menyerang ini memang ahli membuat pembalasan. Awalnya dia santai-santai saja untuk menyerang. Tapi begitu dibalas, oh sudah. Dia kumpul segala, segala tenaganya. Tidak bisa. Dia kumpul semua orang-orangnya. Tidak bisa. Dia kumpul semuanya. Seluruhnya. Sehingga apa? Makarnya lebih dahsyat. Kengeriannya lebih mengerikan. Kata beliau betapa banyak pembalasan-pembalasan melahirkan bencana kepada orang yang membalas yang mana dia tidak bisa lagi mengimbanginya. Banyak jiwa telah lenyap. Banyak kedudukan telah rontok. Banyak harta telah lenyap. Banyak kerajaan bahkan hancur karena berusaha membalas. Seandainya orang yang didolimi, kata Syekh, lau afal madlumu labaqiyat alaihi. Seandainya orang yang didolimi itu memaafkan orang yang mendoliminya, maka hartanya, kedudukannya akan tetap terjaga. Ini banyak ilmu di sini, Ini kenyataan. Kalau dibalas, pasti akan berlanjut habis waktu, darurnya lebih besar. Lihat. Eh. Apalagi dalam kondisi orang yang menyakiti kita itu memang cara berpikirnya sangat brutal. Eh, bukan hanya orang yang mau dia sakiti, yang dia mau jatuhkan, tapi semua yang berhubungan dengan dia. Bukan hanya melakukan dalam bentuk lisan, tetapi berusaha dengan segenap kemampuan yang dimilikinya. Ini ya, Ketika dibalas, dibalas, pasti berlanjut, pasti berlanjut. Dan semakin keras. Di saat semakin keras, kita justru akan kehilangan segalanya. Sehingga akhirnya apa? Dari posisi orang yang terbalimi, semakin terbalimi. Harusnya orang yang terbalimi itu apa? Menunggu pertolongan Sisi yang kelima Apa? Ke-16. Nah, ini dia. Kata beliau, siapa yang terbiasa membalas dan tidak bersabar? Kan boleh asalnya ya? membalas sesuai dengan semisal semisalnya. Kalau sudah terbiasa, balas. Balas. Kata Syekh, la budda bul, Pasti akan terjatuh ke dalam kezaliman. Pasti. Sebab jiwa, jiwa, tabiat jiwa, itu tidak mau mencukupkan diri di atas kadar adil yang wajib. Tidak dari sisi ilmu, tidak dari sisi keinginan. Bahkan kadang betul-betul lemah untuk mencukupkan diri dari kadar yang hak. Karena sungguh kata beliau marah itu akan mengeluarkan pemiliknya kepada batas yang tidak bisa lagi dia pahami apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan. Sehingga terjatuh. Dibalas semakin marah. Awalnya dia yang benar, dia yang terdolimi, tapi dia balas. Pembalasannya awalnya seimbang, tapi diserang lagi, dia balas lagi, Mulai lewat-lewat sedikit. Iya. Yang menyerang balas berlipat-lipat lagi. Uh, mulai balas ah, lewat-lewat uh, banyak sudah. Akhirnya kata beliau dia awalnya dalam posisi orang yang terbalimi menanti pertolongan dan kemuliaan, tapi justru berubah menjadi orang zalim yang menanti murka dan ancaman. Berbalik. Akhirnya tambah banyak orang yang zalim, tambah banyak orang yang zalim. Kita yang zalimi. Berarti ada yang zalim, ada yang terzalimi. Iya. Tapi kalau kita balas sampai lewat batas, berarti tidak ada lagi orang yang terbalim. Yang ada hanya orang yang saja. Apalagi kalau kita bahas niat. Kalau masuk dalam pembahasan niat, oh luar biasa. Walaupun nampaknya, walaupun nampaknya, iya masih berimbang. Tapi kalau niat sudah tidak, maka niat yang menjadi ukuran. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh dalam neraka. Neraka. Coba lihat. Yang membunuh dan yang dibunuh dalam neraka. Neraka. Sahabat tanya, kalau yang membunuh dalam neraka ya wajarlah. Terus bagaimana sampai yang dibunuh juga? Yang apa yang dibunuh juga masuk neraka? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, iya. Seandainya Kata Nabi alaihi salatu iya, dia dalam posisi ingin membunuh juga. Niatnya juga ingin membunuh. Hanya kalah hebat. Iya. Akhirnya dia duluan terbunuh. Coba lihat. Yang nampak adalah satu pembunuh, satu dibunuh. Banyak-banyak orang berpikir kalau dibunuh kasihanlah. Iya, tapi ternyata Nabi bilang semuanya dalam neraka, neraka niat sama-sama ingin membunuh, membunuh. Demikian ini pembalasan. Kalau sudah masuk dalam perkara niat la ilaha illallah. Lebih memberikan lagi akibatnya. Jadi hati-hati ya. Sesuatu yang berbalik, berubah. Hati-hati kondisi itu. Ketika orang lewat batas justru berbalik, berubah. Iya. Hati-hati kondisi ini. Dalam kitab Tauhid pembahasan ya, hadith dua orang yang berteman. Ada dua orang berteman, satu ahli ibadah, satu pelaku do, dosa. Ahli ibadah jelas jelas beribadahnya. Kebaikan. Pelaku dosa jelas-jelas dosa. Tidak diperselisihkan lagi. Tidak perlu minta fatwa itu dosa atau tidak. Ini jelas-jelas dosa sudah. Sepakat. Iya. Semua orang yang berakal itu dosa. Hei, iya. Sepakat sudah dosanya. Tapi ternyata akhir kisahnya justru yang beribadah masuk neraka, yang berdosa masuk surga. Coba lihat ini. Tidak antum melihat luar biasanya nih <laughs> kisah ini. Nih. Kenapa? Yang ahli ibadah melihat temannya berdosa, dia tegur. Bagus menegur? Bagus. Iya. Orang yang bersalah ditegur. Iya. Kata temannya aksir. Iya. Tinggalkan, kurangi. Tapi pelaku dosa bilang, Khalini warabbi. Biarkanlah ini antara saya dengan Tuhanku ini. Terus dijumpai lagi melakukan dosa. Ditegur lagi. Sampai akhirnya ditegur tidak tahu yang keberapa. Kalau kontes hadisnya ada sampai yang ketiga. Iya. Si pelaku dosa bilang. Iya. Biarkanlah saya. Ini antara saya dengan Tuhan Apa kamu itu memang dicipta untuk mengawasi saya? tambah orang pelaku dosa ini <laughs> marah. Iya, meningkat jawabannya. Si penegur meningkat juga jawabannya. Demi Allah. Allah tidak akan ampuni kamu. Kamu akan masuk neraka. Allah tidak akan ampuni kamu. Allah wafatkan dua-duanya. Dikumpul Kata Allah, siapa yang berani menggunakan namaku? Bersumpah atas namaku untuk tidak merahmati hambaku. Ini lewat batas. Awalnya benar. Iya. Ini kesalahan jelas ya. Kesalahan jelas. Apalagi kalau memang kesalahannya masih diperselisihkan. Ini kesalahan jelas sih. Tapi dia pasti-pasti, pasti-pasti sudah. Tidak ada rahmat. Pakai namanya Allah. Lewat batas dalam berucap, dalam memberi hukum. Sampai mengambil haknya Allah. Tidak tahu kedudukannya sebagai hamba. Masuk dalam zona rahmat. Kalau zona rahmat jamaah, jangankan kita, Nabi Muhammad pun tidak. Padahal Nabi Muhammad diutus untuk apa? Rahmatan lil ah- alamin. Tapi mau membatasi rahmat. Kisah perang Uhud. Iya. Dalam kunut nazilah, kunut nazilah ini. Manusia yang paling mulia kunut di salat subuh. Allahumma la'an fulana wa fulana. Ya Allah, laknatlah si anu dan si anu. Laknat itu apa? Tutup dari rahmat. Jangan beri rahmat ya Allah. Ini untuk siapa? Untuk orang-orang kafir yang memerangi Nabi dan telah mewujudkan peperangannya. Sampai membuat gigi Nabi pecah, mulut berdarah. Di perang Uhud. Yang aminkan siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu. Wali-wali Allah yang terhebat. Tapi ternyata apa yang turun? Balasannya Allah. Laisa laka minal amri syai' Au yatubu alaihim au yu'adzibah. Tidak ada sama sekali urusanmu sedikit pun juga ya Muhammad dalam perkara ini. Allah mau beri taubat, mau siksa, sama sekali tidak ada urusanmu di sini. Ini ilmu dalam ilmu tauhid, ini burhan tauhid yang paling hebat. Jangan ada harapan penentuan rahmat kepada siapapun juga selain Allah. Kalau kita hubungkan dengan ucapan Ali tadi di awal pembahasan, لا yarjuwanna 'abdun illa Robba, ولا يخافن عبد 'abdun illa Jangan seorang hamba pun mengharap kecuali hanya kepada Tuhannya. Jangan seorang hamba pun takut kecuali hanya terhadap dosanya. Tenang. Siapapun yang menyakiti, siapapun yang berusaha membatasi, kita akan tenang. Ini orang lewat batas, masuk dalam lingkup yang bukan haknya sudah. Menggunakan nama Allah. Akhirnya Allah suruh bawa ini ke neraka, masukkan ke neraka. Yang berdosa tadi disuruh masuk ke ke dalam surga. Allah maafkan. Rahmat Allah sangat luas. Sebab asalnya orang ini kalau kita lihat dia bilang biarkanlah ini antara saya dengan tidak mau diungkit-ungkit. Iya, tidak mau terus sedih seolah-olah diawasi. Berarti ini apa? Ini masuk dalam apa? Orang-orang yang sebenarnya mau menutupi dosa dosanya. Tetapi ini gesek terus. Nabi bersabda, "Kullu ummati muafal illal mujahirin." Semua umatku itu dimaafkan kecuali yang terang-terangan. Ada orang menutup, menutup dan menutupi sementara kita berusaha untuk menampakkannya. La ilaha illallah. Alikhwah rahimakumullah. Akhirnya bencana tambah besar. Iya, biasanya orang kalau sudah di, sudah dinampakkan seperti itu, ya tak kalah nih. Iya, terlanjur sudah. Akhirnya apa? Asalnya dia sudah mau bertobat, iya, karena sudah dinampakkan seperti itu terang-terangan, iya, banyak wartawan sebar di media apa semuanya, sudah Lihat ikhwah. Awalnya dia terbalini menanti pertolongan, tapi dia balas akhirnya berubah menjadi orang yang zalim. Yang menanti kerendahan dan siksa. Kalau kita paham ini jamaah, kita tidak akan membalas. Sebab jiwa itu dalam membalas pasti mencari lebih. Siapa yang bisa mengontrol? Siapa yang bisa mengontrol? Apalagi kalau masuk dalam kata-kata. Oh, bahaya kata-kata. Coba antum dengarkan kisah ini. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Idza zanatil amatu fatabayyana zinaha falyajlidha hal hadda wa la yusarrib 'alayha. Jika seorang budak berzina. Sepakat zina dosa? Ini tidak perlu minta fatwa ini. Jelas. Jika seorang budak berzina dan zinanya jelas, ada saksi, ada apa, sudah jelas sudah. Maka kata Nabi, jilid dia, cambuk sesuai dengan hukumannya. Wala yutharrib alaiha. Jangan melakukan tasrib terhadapnya. Ini jelas-jelas pelaku zina dan jelas-jelas sudah dikasih hukuman atas zinanya, tetapi Nabi larang yutharrib mengeluarkan kalimat takbih memperjeleknya. Terus kalau berzina yang kedua kalinya. Kata Nabi, cambuk dia. Wala yusarrib alaiha. Tetap diulangi. Jangan takbih, tasrib, taubih. Menjelekkannya. Jika dia berzina yang ketiga, maka jual dia. Nabi suruh jual dia. Walaupun dijual hanya dengan harga eh, bihablin minasyir, harga yang paling murah. Coba lihat ini jelas-jelas bersalah, tapi bagaimana adabnya Nabi? Nah, lihat kalimat tetap harus dijaga. Ini manhaj atau bukan? Hah? Ini manhaj dari Nabi. Dengarkan kisah kedua, Bukhari Muslim. Eh, riwayat Imam Al-Bukhari. Didatangkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam birajulin qad syariba khamra. Lelaki yang sudah minum khamar. Jelas pelanggarannya? minum khamr. Kata Nabi, idrubu, idribu, pukul dia. Disuruh pukul. Kata Abu Hurairah, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidak ada seorang pun dari kita kecuali memukul. Ada yang memukul dengan tangannya. Iya. Ada yang memukul dengan sendalnya. Ada yang memukul dengan pakaiannya. Tak kala selesai, qala ba'dul qawm, akhzakallah. Setelah selesai dihukum, eh, sebagian kaum bilang, Allah, Semoga Allah menghinakanmu. Kepada orang yang dihukum ini. Yang jelas-jelas melakukan perbuatan hi, hina. Menjijikkan, minuman. Dan jelas-jelas sudah dihukum. Eh, Allah. Tapi apa kata Nabi ketika mendengar ucapan itu? La taqulu hakada wa la tu'inu alaihi syaitan. Jangan kamu ucapkan dan jangan kamu bantu syaitan untuk menjerumuskan saudaramu. Eh, saya ucapan itu bahaya. Justru akan menyeret orang semakin al rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Yassiru wa la tu'assiru." Permudah Iya. Dan jangan persulit. sakinu walatu nafiru tunaffiru. Ini di antara lafaz. Sakinu wala tunaffiru. Tenangkan. Jangan buat goncang. Eh, kekacauan, tenangkan. Wala tunaffiru, jangan kalian membuat lari. Eh, Orang baru mengaji kasihan dibuat lain tidak bisa mengaji. Orang yang belum belajar dibuat semangat tidak bisa belajar. Iya. Dan sebab jangankan orang yang baru, yang lama saja tergoncang. Bahkan yang ustadz saja stres. Apalagi kalau yang baru, oh ini bid'ah ya, oh ini tidak boleh ya. Iya, tapi langsung digoncang dengan keluar dari manhaj. Alihwa Rahimahumullah. Sisi yang ke-18. Ayat 17. keboliman ini yang dia telah didolimi harus kita yakini adalah sebab bisa menjadi sebab terhapusnya dosa bisa juga menjadi sebab terangkatnya derajat sehingga kalau kita balas tidak bersabar kezaliman itu tidak akan bisa menjadi penghapus dosa dan tidak bisa mengangkat derah derajat. Pikirkanlah jamaah, banyaknya perkara yang akan lenyap dari kita kalau kita membalas. Sibukkan diri dengan apa yang bermanfaat. Fokus, fokus. Eh, yang punya ilmu sebarkan ilmu. banyaknya orang yang menanti. Yang tidak mau, ya tetap baik sangka insya Allah Ustadz lain yang bisa mendidiknya. Eh, Tetap doakan. Semoga bisa lebih baik di sana. Saya yang ini yang mau yang saya ajak fokus di situ. Ini yang menenangkan. Delapan belas. Kata beliau, maafnya dia, maafnya seorang hamba, sabarnya hamba, justru adalah sah sebesar-besar tentara, sebesar-besar pasukan yang membantu dia menghadapi lawannya. Itu sabar dan maaf. Sebab kalau dia bersabar dan memaafkan, maka sabarnya ini akan mengharuskan lawannya rendah bahkan takut kepada dia. Itu Allah yang berikan takut. Bahkan akan takut sama manusia. Kenapa takut sama manusia? Sebab manusia itu kalau melihat ada orang yang didolimi, iya. Nampak betul loh betul-betul kasihan ini orang didolimi, dia dikasih begini, dia tenang-tenang saja, sabar apa. Itu kalau orang-orang dia tidak akan diam itu. Orang-orang itu pasti bicara itu, ngomel ke sana kemari. Pasti dia akan balas orang yang mendolimi itu. Walaupun tidak ada hubungannya dengan dia. Ini tabiatnya masyarakat awam. Dia akan membalas. Walaupun orang yang dizalimi sendiri dia. Tetapi orang tidak akan diam. Tetapi kalau kita justru balas, hilang semua tadi. Hilang semua tadi. Coba lihat, kembali ya. Ini ilmu dari Syekh. Eh. Dan Syekhul Islam yang Taimiyah menyaksikan hal ini. Saya beliau menghadapi orang yang betul-betul hasad, dengki kepada beliau dahsyat luar biasa. Bahkan keinginan manusia supaya beliau mati dan binasa luar biasa. Eh, tetapi di saat beliau justru yang dimenangkan oleh penguasa, dia maafkan semua yang menyakitinya. Ini teladan yang sangat luar biasa. Pengikut Muhammad alaihi salatu wassalam yang betul-betul jujur dalam mengikuti Nabi dan Rasulnya. Lihat, perhatikan. Kalau kita maafkan orang, sabar terhadap persakitannya, tuduhannya. Ini justru menjadi tentara kita. Kenapa bisa? Iya, tentara itu apa? Mengalahkanmu? Mengusuh. Iya, tentara itu kekuatan. Coba lihat, kenapa bisa? Ketika kita sabar dan memaafkan, orang bilang begini, begini, begini, kita justru doakan semoga Allah merahmati. Semoga Allah mengerahkannya, semoga diarahkan sabar memaafkan. Makanya apa? Orang yang menyakiti justru akan apa? Itu posisinya langsung turun. Posisi turun rendah ini berarti posisi kalah. Siapa yang mengalahkannya? Kekuatan maaf tadi yang mengalahkannya. Bahkan akan takut dia. Allah Allah bersama orang-orang yang sabar. Hati itu Allah yang pegang. Dia akan dijadikan takut sama orang yang dia kritik. Semakin takut dia. Hanya kalau dia sadar, dia akan menyesal. Tapi kalau tidak, dia akan membalas. Tetapi pembalasan didasari oleh takut. Ada orang seolah-olah posisinya menang-menang. Tapi sebenarnya takut. Takut sama orang itu. Takut sama ilmunya. Takut sama kehebatan dakwahnya. Iya, takut sama apa? Kekuatan takfirnya dia. Takut dia. Iya. Beda kalau kita balas. Eh, dia berhasil saya. Menang saya. Iya, tambah tenang dia itu. Tambah tenang. Wah, oh, tenang. Berhasil. Tapi kalau kita justru sabar dan maafkan, justru aduh kalah. Saya tidak bisa kalahkan dia. Itu dia ucapkan atau dia tidak ucapkan seperti itu. Dia tetap tegar. Minimal dia katakan dia tetap tegar. Iya, tidak memberi pengaruh. Takut semakin. Wah, gimana menghadapi orang ini? Kalau dia berketurusan, berusaha menyakitinya, maka rasa takutnya sudah masuk akan bisa masuk ke dalam takut-takut syirik. Kalau untuk membaca kitab ubudiyah, penguasa, ternyata bisa jadi budaknya bawahannya. Hamba bawahannya. Sebab apa? Rida dan bencinya ke situ sudah. Demikian pula orang, ada orang karena kedengkiannya ke rida dan bencinya di situ sudah, bukan karena Allah. Ridhonya dia ketika dibenarkan, bencinya dia ketika disalahkan. Iya, tidak lagi melihat di atas Quran dan Sunnah. Ini masuk ke dalam zona penghambaan yang sangat halus. Alikhwah rahimahumullah. Jadi kekuatan besar ini akan lenyap kalau kita justru balas. 19. Iya. Terakhir sebelum yang paling terakhir. kalau dia memaafkan musuhnya maka pasti musuhnya akan merasa bahwa lawannya itu di atasnya itu jelas ya lawannya telah beruntung sehingga musuhnya akan terus melihat dirinya di bawah lawannya Kata Syekhul Islam, kafa bihada fadla wa syarafan lil af. Cukuplah ini sebagai keutamaan dan kemuliaan bagi maaf itu. Iya. Ada reaksi balik. Iya, orang berusaha menyakiti, kita justru sabar dan memaafkan. Itu berbalik. Iya, orang yang awalnya berusaha mau menguasai seperti itu, ternyata balasannya seperti itu, langsung itu. Dia tahu dirinya justru rendah. Ini orang justru di atas saya. Telah beruntung dia. Apalagi kalau dia lihat orang yang dia sakiti justru disibuk. Justru semakin sibuk dalam perkara bermanfaat. Alihwah rahimakumullah. Ini maaf. Iya. Kalau di Makassar ketika menghadapi banyak fitnah. Iya. Kita semakin sibukkan diri dengan ilmu lebih hebat dari kesibukan sebelumnya. Sebelumnya sudah sibuk. Ada fitnah semakin sibuk. Berakibat iya. di tahdir sana sini, tapi justru orang yang hadir tambah banyak. Ada yang dipaksa keluar dari pondok, ada yang masuk lebih banyak. Satu orang keluar dari majelis, iya, tapi justru yang masuk lebih banyak. Datang sendiri perlihat. Beberapa masjid sudah diperluas. Itu dalam zaman fitnah kondisinya. Tidak memberi pengaruh. justru apalagi dalam kondisi sekarang iya kondisi sekarang itu hampir tidak ter tidak mau diingat-ingat fokus dengan perkara yang lebih bermanfaat iya alikhwa rahimakumullah justru hal itu menjadi kekuatan kita harus lebih baik untuk menyiapkan diri menghadapi fitnah lebih besar wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin pasti akan kami coba kalian sampai kami mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh di antara kalian dan siapa yang bersabar. Tidak akan pernah kita lepas dari cobaan ya. Cobaan yang dahsyat bagaimanapun juga. Iya, di antara maksudnya adalah supaya kita menghadapi cobaan yang lebih besar. Sebab yang Allah inginkan adalah kita mendapatkan pahala lebih besar. Inna idamal jaza idamil bala. Sungguh besarnya pahala bergandengan dengan besarnya coba cobaan. Coba lihat lanjutannya. Ida ahabballahu qauman ibtalahum. Jika Allah telah mencintai, telah mencintai sebuah kaum. Itu tanda cinta Allah. Kalau Allah sudah cinta sebuah kaum, ibtalahum, maka Allah akan timpakan bala kepadanya. Faman radiya falahu ridha. Kalau dia ridha, ini ridha, tenang dan seterusnya. Maka baginya ridha Allah. Ridha lebih hebat dari cinta. Iya. Tetapi siapa yang justru murka? Iya. Buruk sangka? Tidak senang terhadap ketentuan Allah? Maka baginya murka Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir. Kedua puluh. Kalau dia memaafkan dan membiarkan orang yang menyakitinya. Maka ini apa? Kebaikan? Hah? Ini kebaikan? Hah? Oh, kebaikan yang kebaikannya sangat banyak. Kita sudah ungkap tadi. Sebab maaf itu apa? Al-afu. Iya. Maaf itu. La ilaha illallah. Kebaikan menjadi orang yang memaafkan itu luar biasa. Luar biasa. Ini kebaikan. Satu kebaikan dari satu kebaikan ini kata beliau akan melahirkan kebaikan yang kedua. Kebaikan yang kedua akan melahirkan kebaikan yang ketiga. Demikian seterusnya. Sehingga maaf dan membiarkan ini justru adalah sebab bertambahnya kebaikannya tanpa batas. Sebab kaidahnya pahala kebaikan, kebaikan semisal Ya tidak. Pahala kebaikan, kebaikan semisalnya. Dia disakiti di ini, di ini, di. Tapi dia maafkan, dia biarkan. Dia sabar. Kebaikan? Iya. Kebaikan ini melahirkan kebaikan. Iya. Sehingga dia lebih hebat. Kondisi lebih hebat ini melahirkan kebaikan selanjutnya dalam bersikap. Jelas? Ya tidak. Sehingga melahirkan apa? kebaikan balasan selanjutnya lebih besar lagi. Terus menerus. Selama dia terus di jalan maaf, di jalan maaf dan sabar, eh, maka terus menerus pahalanya tanpa batas. Sebaliknya, balasan kejelekan-kejelekan semisalnya. Kalau dia balas satu kezaliman, kezaliman bertambah, bertambah. Kezaliman bertam, bertambah. Dan seterusnya. Fi qulubihim marad. Dalam hati mereka terdapat penyakit. Apa akibatnya? Fazadahumullahu marada. Allah tambah penyakitnya. Falamma zagu. Tak kala mereka berpaling. Ini berpaling pelanggaran? Iya. Falamma zagu azagallahu Tak kala mereka berpaling, Allah semakin palingkan. Berarti dua kali berpaling. Dua kali dapat. Dia berpaling. Allah semakin jadikan berpaling. Balasan kejelekan melahirkan kejelekan selanjutnya. Syirik melahirkan syirik selanjutnya. Bid'ah satu melahirkan bid'ah selanjutnya. Dusta satu melahirkan dusta selanjutnya. Kezaliman yang satu melahirkan kezaliman selanjutnya. Lihat ya Kalau kita paham seperti ini, maka dalam menghadapi gangguan pasti kita hanya akan memilih jalan mah maaf. Maaf. Jangan memilih jalan yang justru akan membinasakan. Kata beliau, pokok yang kedua, syukur. Ini tadi syukur ya. Yang tersisa. Langsung saya syukur. Dan syukur adalah beramal dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Tamat bihamdillahi ta'ala auni. Selesai kitabnya. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad wa alihi Tunggu dulu. Bentar. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala memberi ilmu untuk bersabar yang teramat dahsyat. Seandainya orang bisa mencernanya. Beliau urai panjang lebar dalam kitab tentang syukur dan sabar itu. Saya kasih kesimpulannya. Kenapa kita tidak bisa bersabar? Padahal Allah memerintah menganjurkan dalam banyak ayat bahkan ini bahkan ya perhatikan nama Allah adalah As-Sabur yang maha penyabar Kenapa orang bisa merahmati? Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia berusaha merahmati hamba. Sebab Ar-Rahman Ar-Rahim pasti merahmatinya. Sekarang jadilah bersabar. Sebab Allah As-Sabur. Ini apa? At-ta'abbud beribadah kepada Allah melalui nama-nama dan sifat Allah. Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi dahsyat, tiada tandingannya. Demikian pula kesyukuran. Allah mempunyai nama Asy-Syakur. Eh, Al-ikhwah rahimakumullah. Ada hadis yang mengantar hamba pasti bersabar. Dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullahu taala. Saya langsung terjemah dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu seorang lelaki datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam kemudian berkata, bertanya, Wahai Rasulullah, manusia mana yang paling Allah cintai? Kata Nabi, Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang paling bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Dan antum tahu ada apa manfaat yang paling hebat yang Allah turunkan? Il ilmu. Kalau antum sibukkan diri dengan ini, ikhwah. Eh, menjadi penyebar, penyampai ilmu Quran yang betul-betul datang dari Nabi, cara berfikirnya, cara memahaminya, cara mengamalkannya, datang dari Nabi, tersebar itu ilmu luar biasa. Itu manusia yang paling Allah cintai. Semakin banyak semakin luar biasa. Ini memerlukan ta'awun. Iya, kekuatan ta'awun. Dalam rangka semata untuk sampainya ilmu. Walaupun tidak ada nama. Iya. Yang penting tersebar ilmu sampai ilmu. Nabi lanjutkan. Dan amalan yang paling Allah cintai adalah surur tudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling Allah cintai adalah surur, rasa bahagia yang kamu masukkan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Ketemu saudaranya berita-berita membahagiakan atau menyampaikan sesuatu hal-hal yang membahagiakan. Itu luar biasa amalan yang paling Allah cintai. Eh, jangan justru Oh, sesuatu yang mengagetkan saja, yang membuat gelisah saya. <laughs> Baik. Kemudian, apa lagi? Amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai masih berlanjut. Kesulitan seorang muslim kamu yang mengupayakan lenyapnya Saudara kamu mungkin ada kesulitan apa ya? Kamu bantu tenangkan dia, akhirnya dia tenang lagi. Ini luar biasa amalan yang paling Allah cintai. Apalagi? Kamu bayarkan pinjamannya seorang muslim. Bagus ya? Tapi jangan meminjam tidak mau membayar. Iya. Kemudian nanti datangi peminjamnya. Kamu maafkan sajalah. Ini amalan terbesar ini. ini benar amalan terbesar bagi dia, tapi kamu sekarang jadi penjahat. Iya, ada hadisnya Nabi. Nabi mengecam orang yang iya, meminjam tapi tidak ada niat untuk membayar. Memang benar-benar besar keutamanya. Memberi pinjaman saja, iya, memberi pinjaman itu sudah merupakan apa? Sebab-sebab kita selamat dari bahaya. Sebab ketika saudara kita kesulitan ya, perlu bayar obat anaknya, perlu pinjaman. Kita pinjamkan, alhamdulillah dia bisa bayar. Selamat anaknya keluar, alhamdulillah dia bayar, cicil. Ini menjadi sebab akan dimudahkan, akan diselamatkan kita dalam kesulitan di hari akhir, hari akhirat. Apalagi kalau justru ini ambil bukan pinjaman. Nabi mengatakan meminjamkan dua kali sama dengan mensedekahinya. Terus, apa lagi? Amalan yang paling baik, kamu lenyapkan rasa lapar pada diri seorang muslim. Kemudian setelah itu Nabi bersumpah demi Allah. Saya berjalan bersama saudara saya. Dalam hajatnya saudara saya lebih saya cintai daripada beretikaf di masjid ini, masjidnya Nabi. Yang satu kali sholat di sana, seribu kali di sini. Selama sebulan. Etikaf di masjid Nabi selama sebulan, kata Nabi saya lebih cintai. Saya berjalan bersama saudara saya. Untuk apa? Menyelesaikan masalahnya. Ada hajatnya, ada keperluannya. Saya bisa bantu, ayo sama-sama. Itu lebih saya cintai daripada beretikaf di masjid saya selama sebulan. <clears throat> Kemudian Nabi lanjutkan. Nah, ini dia. Lihat uraian lebih dalam. Wa man kabama ghaidah walau syaa ayyam dia amdahu mala Allahu qalbahu yaumal qiyamah ridha. Siapa yang mampu menutup marahnya yang kalau seandainya dia mau dia lontarkan dia bisa melontarkannya dia dalam posisi kalau mau dia marah pasti marah dan pasti akan me eh, melahirkan akibat yang mengerikan sama orang yang dimarah itu. Misalnya dia sebagai penguasa, dia sebagai orang yang menang, dia sebagai dia sebagai tapi tetap dia tahan marah itu. Dan hebat ini ya, bagaimana kondisi hati itu kalau dia tahan. Iya, maka kata Nabi akibatnya apa? Allah akan penuhi hatinya di hari kiamat berupa keridaan dipenuhi berupa keridaan. Seandainya kita pikirkan ini saja ikhwah, akan tenang kita untuk menahan mah marah. Kalau kita tidak tahan, sudah lepas ini keridaan. Lepas. Baik, selesai hadisnya. Sekarang perhatikan lebih jauh al-ikhwa rahimakumullah. ada kisah sifat maafnya Nabi alaihi salatu wassalam itu terwarisi pada sahabat-sahabat Nabi. Taib. Kisahnya Nabi sampai marah tadi yang di awal kisah, di awal pembahasan dalam perang Hunain. Banyak rampasan perang. Nabi ketika membagi eh melebihkan beberapa orang. Ada orang dikasih seratus ekor onta. Yang ini dikasih lagi seratus ekor onta. Dengan pertimbangan Nabi, di antara pertimbangannya, mereka orang-orang yang mau ditaklif hatinya. Tetapi ini disikapi oleh seorang lelaki datang kepada Nabi. Seorang lelaki langsung berkata, Pembahagian ini adalah pembahagian tidak diinginkan dengannya wajah Allah. Pembahagian yang tidak adil. Dua tuduhannya. Tidak ada keadilan. Tidak ikhlas. Kata Abdullah bin Mas'ud, betul-betul saya akan lapor kepada Nabi. Lapor kepada Nabi. Begitu Nabi mendengarkan ucapan ini, langsung memerah mukanya Nabi. Nabi bukan orang munafik. Eh, yang walaupun sebenarnya di dalam marah tetapi tetap senyum sekulum. Eh, Tidak. Nabi kalau marah betul-betul marah. Eh, Marah itu sampai memerah ini muka. Kita kasih tanda petik dulu. Berarti boleh marah? Boleh saja ini marah ini. Siapa yang mau menghindari marah? Hanya Nabi tetap tenang. Ini marah, marah luar biasa. Tapi Nabi tetap tenang. Apa kata Nabi? Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Telah diganggu dengan gangguan yang sangat hebat, lebih banyak, tapi tetap bersabar. Ini cara untuk bersabar. Cara untuk bersabar terhadap gangguan. Kita harus mempunyai teladan. Manusia, manusia pilihan. Yang kita cintai dia. Saat orang menyakiti kita, kita teringat kekasih kita yang kita cinta yang betul-betul kita ingin ikuti. Ternyata dia seperti ini saat diganggu. Masa saya tidak bisa mengikuti yang saya cintai ini? Ini memberi ketenangan. Kemudian Nabi bilang, siapakah yang adil? Kalau Allah dan Rasulnya sudah tidak adil. Setelah itu kata Abdullah al Mas'ud, demi Allah saya tidak mau lagi sampai sampaikan berita. Sedih melihat Nabi, tidak mau melihat Nabi sakit. Menderita. Alihwa rahimahumullah. rahimakumullah. Ini turun kepada sahabat. Kita langsung ambil contoh sahabat yang paling hebat kalau marah. Siapa sahabat yang kalau ada masalah dia bilang, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya bunuh?" Umar radhiyallahu anhu. Iya. uh, Umar radhiyallahu anhu mempunyai ahli syura. Di antara ahli syuranya seorang sahabat yang sangat dalam ilmunya. Iya. Belum terlalu tua. Saya lupa namanya. Anggaplah A. Ah. Ini mempunyai seorang sepupu kerabat yang datang ke rumahnya ziarah. Ternyata tujuan ziarahnya ingin meminta kepada kerabatnya ini sebab orang dekatnya Umar supaya merekomendasi dia bertemu dengan Umar. Diberi kesempatan oleh Umar radhiyallahu anhu. Ketika ketemu dengan Umar, orang ini langsung bilang, "Ya Umar, kamu tidak adil." kamu tidak memberikan hak kami secara cukup. Kamu padahal kekuasaannya Umar, keadilan itu sangat nampak. Sangat nampak. Tapi langsung dituduh dengan seperti itu. Kamu begini, kamu tidak kasih kami secara cukup. Umar radhiyallahu anhu langsung marah. Eh, hampir-hampir menjatuhkan hukuman berat kepada orang ini. Tapi segera sepupunya langsung mengatakan, mendatangkan firman Allah, "Ya Amiral Mukminin, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Khudil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin." Ambil jalan maaf. Perintahlah kepada yang baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Dan demi Allah ya Amirul Mukminin ini termasuk orang-orang bodoh. Langsung Umar tenang diam. Sebab Umar kalau sudah ayat iya langsung diam. Wa a'rid anil jahilin. Lihat kekuatan itu. Iya. Ini apa? Ini manhaj. Bahkan sifat dalam manhaj. Salafus soleh. Bahkan salafus soleh yang paling terkemuka. Setelah Abu Bakar, As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau Abu Bakar jangan lagi tanyakan sifat-sifat ini. Alihwa rahimakumullah. Ini singkat tentang 20 kaidah dan banyak lagi. Setiap ayat, setiap hadis eh bisa menjadi kekuatan kita untuk bersah bersabar. Tapi apapun usaha kita, kekuatan ilmu kita, tetap jangan lupakan satu, minta pertolongan kepada Allah untuk bisa bersabar. Dan jangan pernah melepas sabar dengan kekuatan solat. Sabar dengan kekuatan solat. Ista'inu bisabari wassalah. Itu harus bergandengan. Iya. Kekuatan sabar kita harus bergandengan dengan kekuatan solat kita. Semakin banyak fitnah, harus kekuatan sholat kita semakin nampak. Ta'zim, pembesaran terhadap sholat harus semakin luar biasa. Ini mengeringi kekuatan sabar. Seiring dengan terus meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita dikokohkan di atas kesabaran, dikokohkan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya rasa cukup. Ya, ada pertanyaan. Barcelona. sebenarnya kitabnya ada dalam Majmu' Fatawa Qaidatun fis Sabar. Bisa dilihat di situ. Hanya saya sarankan kalau mau anu, yang saya sarankan ambil rekaman daurah kitab ini yang di Solo. Di Solo itu uraiannya lebih mantap, banyak contohnya, penekanannya. Iya, kalau mau anu, insyaallah itu yang di Solo bagus. Iya.